Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaihi. Sekarang kita masuki kaidah kubra yang kedua jadi kalau antum dengar khamsu al-qawaid al-kubra, lima kaidah pokok yang besar, itu sudah enggak asing lagi di telinga antum. Kalau masih asing, berarti antum belum paham. Paham ya? Lima kaidah kubra itu sudah enggak asing lagi di telinga antum. Yang kedua, al-masyaqqatu tadlibu taysir kata beliau. Yang pertama kemarin apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana itu memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Semua sarana memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Sekarang yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Semua perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Itu kaidah itu dah. Semuanya. Hukum asalnya kita sholat wajib harus dengan berdiri. Wajib enggak? Wajib. Tapi kalau enggak mampu dengan berdiri dengan apa? Dengan apa? Duduk. Kalau enggak mampu dengan duduk, dengan apa? Salatnya? Antum? Bukan dengan tidur, berbaring. Nah, nah, dengan berbaring. Kalau tidak mampu dengan berbaring, dengan bagaimana? Antum? Semampunya. Itu namanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Dalilnya sudah ma'ruf hadisnya Imran Husain Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." fa illam tastati' fa'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Jelas itu kan? Yang berat mendatangkan kemudahan. Contohnya, hukum asalnya kaum lelaki salat wajib untuk berjamaah di masjid kan itu. Tapi kalau turun hujan, eh, kalau turun hujan bagaimana coba? Ada enggak keringanan di situ? Rukhsah keringanan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Orang mungkin kalau hujan mau ke masjid berat, kan itu. Dikasih kemudahan boleh sholat di rumah, kan itu. Walaupun kalau seandainya dia nekat, tahu nekatnya, nekat berangkat ke masjid pakai payung atau pakai mantel, bagus itu. Apa maksudnya? Selama ada jamaah di masjid tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Semua perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Kata beliau, "Hada aslun azimun jami'u rukhas syariah." wa takhfifatuha mutafarri'atun anhu. Kata beliau, ini adalah landasan pokok yang agung. Seluruh rukhas itu keringanan keringanan dalam syariat ini, keringanan-keringanan dalam syariat ini dan juga wa takhfifatuha dan juga na barakallahu fikum keringanan sama artinya ya. Itu tercabang darinya. Na barakallahu fikum mutafarra'atun anhu. Nah, maka mutafarri'atun anhu maksudnya tercabang darinya. Atau kalau mutafarra'atun berarti dicabangkan darinya dari dari apa? kaidah usul yang besar tadi itu yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apa maksudnya ya? Jadi kalau dalam syariat kok ada sesuatu yang mendatangkan kemudahan itu biasanya sebelumnya karena berat itu loh. Akhirnya datang kemudahan. Kalau Allah Ta'ala ini dalilnya, Allah Ta'ala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Ta'ala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan atau sesuatu yang sulit. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Allah Ta'ala tidaklah membebankan nam barakallahu fikum suatu jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu. Wa dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali apa yang dia usahakan atau yang dia upayakan. Jadi enggak enggak lebih dari itu. Kenapa kok lebih enggak lebih dari itu? Karena hamba ini kalau dibebankan semua syariat kira-kira mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Semua syariat suruh kerjakan, diwajibkan, enggak mampu semuanya. Coba termasuk contoh keringanannya. Haji diwajibkan bagi seorang yang mampu dalam setahun cuman sekali. Nah, coba kalau diwajibkan setiap tahun sekali coba. Ya, setiap setahun sekali, setiap tahun sekali. Berat atau tidak? Berat. Kan seperti itu. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa qala dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid min haraj." Dan Allah Ta'ala tidaklah menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang menyulitkan. Tidak pernah. Wa qala fattaqullaha masata'tum. Dalil yang sangat kuat, akurat, inti ringkas, padat, simpel, pendek ini. Mudah dihafal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Jadi bertakwa semampunya. Fahadil ayatu wa ghairuha dalilun ala anna dalilun ala hadal asli al-kabir. Masyaallah. Ayat-ayat ini semuanya dan juga yang selainnya merupakan dalil mengenai apa? landasan pokok yang besar ini, yaitu al-masyaqqatu tadlibut taysir Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Itu faedahnya sudah. Nah, semuanya sudah. Nah, kita lihat lagi. Contohnya apa contohnya kalau sebelum kita baca? Contohnya apa di antaranya? Contohnya antum kan diwajibkan puasa Ramadan. Tapi kalau lagi safar atau lagi sakit, boleh nggak dia nggak puasa? Boleh nggak? Boleh. Dikasih keringanan, dia boleh nggak puasa, tapi nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang, yang lagi safar atau sakit, maka hendaknya dia menggantikan di hari-hari yang lain. Coba bayangkan, itu kemudahan semuanya. Nah, barakallahu fikum, tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Lah kalau ada orang sengaja batalkan puasa, sengaja. Bukan karena safar, bukan karena sakit, sengaja dia. Sengaja batalkan makan, minum. Dia berdosa besar-besar. Tapi nanti tidak dituntut untuk ganti. Kenapa? Karena dalilnya berkaitan masalah orang mengganti mengkodok puasa itu kalau ada udur. Paham belum? Kalau ada udzur syar'i seperti safar, sakit, itu nanti dia dituntut untuk mengkodok, mengganti. Tapi kalau posisi dia menyengaja, enggak sakit, enggak safar sengaja, sehat-sehat kemudian batalkan puasa, dia berdosa. Enggak dituntut untuk mengkodok, tapi dia wajib bertobat. Itu bedanya. Karena dia membatalkannya bukan karena udur. Membatalkan puasa tadi bukan karena apa? Udur, tapi karena kesengajaan. Dia berdosa, wajib tobat dan tidak dituntut untuk mengkodok, menggantikannya. Bedakan. Kalau yang dituntut untuk mengkodok, menggantikan puasa Ramadan, itu kalau dia batalkannya karena apa? Udur yang syar'i. Seperti safar, sakit, itu boleh dia nggak puasa, tapi nanti dituntut untuk mengkodok. Dituntut untuk mengkodok menggantikan apa? Puasa yang dia tinggalkan tadi itu. Mahum insyaallah. hewan na'am. Kita lihat lagi. Fa'awalan yang pertama, jami'us syari'ati hanifiyatun samhah, Masya Allah. Semua syariat itu lurus, dan juga sam'ah mudah memaafkan. Hanifiyatun fit tauhid, lurus dalam masalah tauhid. Kalau kita lewati kan makna hanif, al-hanif al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu amma siwahu. Itu definisi al-hanif. Al-hanifu huwa al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu amma siwahu. Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah taala. Siapa diantaranya dari kalangan nabi yang digelari dengan Al-Hanif? Nabi siapa? Ibrahim AS. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim AS itu bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, akan tetapi beliau adalah hanifan muslima, adalah orang yang beragama agama Islam dan orang yang hanif. Kita lihat lagi. Li'anna mabnaha ala ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Karena syariat ini dibangun di atas ibadah kepada Allah taala semata dan tidak, ada sekutu baginya. Samhatun fil ahkamul a'mal, benar-benar memaafkan dan mudah dalam masalah hukum dan juga amalan-amalannya. Coba bayangkan tadi itu. Enggak mampu dengan berdiri, boleh dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk, boleh dengan apa? Berbaring. Enggak mampu dengan berbaring semampunya. Mudah semuanya. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushada wala hadad din illa kalabahu Atau kama qala Nabi SAW. Artinya agama ini mudah sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dalam masalah agama ini kecuali dia terkalahkan. Karena syariat banyak atau tidak? Banyak. Coba kalau kita melaksanakan semua syariat, berat atau enggak? Berat. Oleh karena itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Lihat lagi. Fasalawatul mafruḍatu khamsun fil yawmi wal lailah la tastaghriq min waqtil abdi illa juz'an yasiran. Masya Allah. Salat wajib lima waktu dalam sehari semalam itu tidak memakan waktu seorang hamba kecuali apa? Cuman potongan yang sedikit. Coba bayangkan. Salat lima waktu dalam sehari semalam, apakah memakan waktu hamba, memakan waktu manusia banyak? Tidak. Sedikit aja kan? Salat subuh Ya enggak? Salat duhur, asr, maghrib, isya. Kalau kita kumpulkan kira-kira ada enggak melaksanakan na barakallahu fikum lima sholat ini melebihi satu jam? Enggak ada kan? Jadi yang diambil dari waktu hamba itu masih sedikit sekali, sedikit sekali. Itu pun banyak orang yang tidak sholat itu loh. Bayangkan itu. Oleh karena itu ketika Rasulullah saat itu melaksanakan tragedi Isra Mi'raj ketika beliau naik ke langit bertemu nah, dan eh, Nah barakallahu fikum disyariatkan surat lima waktu saat itu. Sebelumnya berapa? Awal mulanya yang diperintahkan 50 kali. Salah, dalam sehari semalam 50 kali bayangkan itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW turun ketemu Nabi Musa AS Umatmu nggak akan mampu umatmu. Naik lagi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai beliau merasa malu. Nah, diberilah dalam sehari semalam lima kali tadi itu. Lima kali salat lima nabar lima kali apa? Nabar kalau fiqum apa lima enam lima apa lima salat lima waktu tadi itu. Paham ya? Enam. Diberilah itu dengan pahala yang bagaimana? Dengan pahala yang semisal dengan lima puluh kali tadi itu pahalanya. nabar kalau fiqum enam. Jadi khamsun khamsin. Maksudnya bagaimana? Lima kali dalam sehari semalam senilai dengan yang lima puluh kali tadi itu. Itu pahalanya. Itu pun banyak orang yang tidak melaksanakannya. Allahumma Allahumusta'an. Berikutnya. Waz zakatu la tajibu illa fil amwalil mutam na'am mutamawwilah idza balagat nisaban. Ini juga Masya Allah ini. Zakat pun tidak wajib kecuali pada harta-harta yang dikembangkan. Harta yang itu memang melimpah, harta lebih. Paham ya? Apabila sudah mencapai nisabnya. Kita kita ya, nisab harta itu nanti dikembalikan kepada az dzahab wal fiddah, emas dan perak karena zaman saat itu adanya dinar dan dirham. Kalau dinar, nah barakallahu fikum mata uang terbuat dari emas. Kalau dirham mata uang terbuat dari perak. Kalau dinar nisabnya ketika sudah mencapai 20 dinar, senilai dengan 85 gram emas murni yang murni ya. Naam. Kemudian kalau dengan perak yaitu dirham ketika sudah mencapai 200 dirham senilai dengan berapa gram? Antum? 595 gram. Paham ya? 6 perak murni. Kalau sudah senilai dengan itu yang mengeluarkannya 2,5 persen, ya kan? setengah persen. Kalau biar nggak ribet, nggak sulit. Nah, barakallahu fikum kalau di globalkan lagi, itu tinggal antum jumlah uang yang nisab tadi itu, sudah mencapai nisab tadi, jumlah uangnya itu totalnya dibagi 40. Ya kan hasilnya itulah hasil zakatnya. itu ya akhbar apa? Ya kan? Kesimpulannya gitu. Jadi biar enggak ribet persen bagaimana ini bagaimana, langsung aja harta keseluruhan total tadi itu yang harta zakat tadi itu yang mau dizakatkan berapa ketika sudah melebihi nisabnya tadi itu, mencapai nisabnya dibagi puluh hasilnya itulah yang dizakatkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu sekedar gambaran globalnya. Jadi rinciannya nanti di dalam kitab zakat. Eh, wa na'am. Wa hiya juz'un yasirun jiddan fil 'amarah. Bayangkan itu. Padahal itu zakat harta itu cuman bagian yang sangat sedikit sekali. Dalam setahun cuma sekali tak? Ya enggak? Haul nisab. Haul nisab. Enggak sekali tak? Nah. Fakadzalika siam Ramadan ini. Seperti itu pula puasa Ramadan, syahrun wahidun, satu bulan saja. Min jami'il 'am, seluruh tahun itu cuma satu bulan saja. Puasa Ramadan. Enggak ada di bulan-bulan yang lain. Wal hajju la yajibu fil umr illa marrah waidah. Ini. Haji pun juga sama. Tidak diwajibkan dalam seumur hidup kecuali sekali saja. Alal mustati' itu bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Mampu apanya? Fisik dan badannya, apalagi hartanya. Paham ya? Itu ukuran mampunya. Wa baqiyatul wajibat awarid bihasabi asbabiha. Dan sisa-sisa kewajiban-kewajiban yang ada adalah awarid, sesuatu yang muncul ya, sesuai dengan sebab-sebabnya. Ini kan menunjukkan bahwasanya semuanya kemudahan. Paham ya? Enggak setiap hari kita melaksanakan sholat jenazah misalkan. Cuman kalau pas ada sholat jenazah baru sholatan itu istilahnya. Menunjukkan bahwasanya enam kewajiban-kewajiban itu ada yang memang kita apa? melaksanakan setiap hari, ada juga yang terkadang sesuai dengan waktunya itu. Wa kulluha fi ghayatil yusr was suhulah. Semuanya itu berada pada puncak kemudahan dan juga mudah. Paham itu ya? Seperti itu, berada di puncak kemudahan. Wa qad syara'a Allahu likatsirin minha asbaban tu'inu 'alaiha wa na barakallahu fikum tunashshitu 'ala fi'liha. Artinya apa? Dan sungguh Allah telah telah mensyariatkan banyak sekali na barakallahu fikum untuk ibadah-ibadah tersebut, sebab-sebab yang bisa membantu ibadah dan menyemangati untuk melaksanakan ibadah tersebut. Amnum. Nah, jadi Allah taala mensyariatkan sesuatu yang bisa membuat orang itu semangat Eh, Karena Karena syara' al istimah fi salawat al-khams sebagaimana Allah Taala mensyariatkan berkumpulnya pada salat lima waktu berjamaah. Salat berjamaah itu membuat orang semangat salat juga. Coba kalau setiap hari sendirian terus. Mungkin malas juga kan? Tapi karena ada jamaah, Masya Allah ketemu si fulan, ketemu si alan, ya enggak? Coba kalau setiap hari salatnya sendirian terus. Eh, bisa dikatakan tak nah, eh, barakallahu fikum malas. Seperti itu pula ketika murajaah murajaah Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an atau istilahnya belajar itu kan kalau sendirian biasanya jenuh, ya enggak? Kalau sendirian biasanya apa? Jenuh, tapi kalau berbarengan ada temannya semangat. Ya enggak? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Contohnya aja Ya, ini sekedar kisah aja. Contohnya ikhwah-ikhwah kita yang mungkin belum bisa hadir nih majelis ilmu dengarkan audio. Ya, audio para asal tidak sunnah misalkan. Itu lain ketika dia hadir di majelis ilmu bersama ikhwah yang lainnya. Kenapa? Karena jenuh sendirian. Paham ya? Tapi kalau bareng-bareng berkumpul itu kan rasanya kan bikin semangat gitu ya. Kalau dia nggak bisa ternyata saudaranya bisa, terdorong untuk bisa. Paham maksudnya? Saudaranya ditanya misalkan bisa, yang satunya tidak bisa. Akhirnya yang tidak bisa tadi, yang tidak bisa tadi terdorong untuk bisa gitu loh. Itulah yang membuat untuk semangat. Kita lihat. Wal Jum'ah, salat Jum'ah, bertemu juga di situ berkumpul. Ha, salat Jum'ah berkumpul juga, bertemu, istimewa wal idain salat dua hari raya bertemu enggak bertemu berkumpul hatta perempuan semua pun disuruh apa disuruh bawa keluar nah sebagaimana hadis yang sudah kita lewati hadisnya Ummi Atiyah radhiyallahu anha na barakallahu fikum nam kunna nu'maru dahulu kami kita diperintahkan an nukhrija al-huyat nam wadawatul khudur wan nisa ila al-musalla. Atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dahulu kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak keluar para wanita, para wanita yang masih gadis pun eh, yang berada di dalam kamar-kamarnya dan juga para wanita yang haid diperintahkan untuk mengajak ke musola, ke tanah lapang. Lapangan maksudnya. Paham ya? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya di situ per, pertemuan perkumpulan yang terkadang membuat orang semangat untuk beribadah. Yashadnal khair tujuannya agar para wanita tadi itu ikut menyaksikan kebaikan situ. Paham ya? Menyaksikan kebaikan, menyaksikan kebahagiaan. Wa kadzalika shiyam yastami al-mu'minun fi syahrin wahid, masyaallah. Seperti itu pula puasa Ramadan. Kaum mukminin mereka berkumpul pada satu bulan. Bulan apa? Bulan apa? Ramadan. La yatakhallaf minhum illa ma'dzurun maradin aw safarin aw gharihima. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi puasa Ramadan tersebut kecuali orang yang dapat udur syar'i seperti sakit, safar dan yang selain keduanya. Mahum soal ini. Ini tadi masuk dalam kaidah apa tadi? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan pasti dan pasti akan mendatangkan kemudahan. Wa kadzalikal hajj, seperti itu pula haji. Wala syakka anal istima' yuzilu masyaqqatul ibadat wa yunashshitul amilin. Masyaallah. Kata beliau, enggak diragukan lagi yang namanya berkumpul, bertemu, itu akan menghilangkan sesuatu yang beratkan dalam masalah ibadah dan akan membuat semangat untuk beramal. Itu kalau berkumpul tadi itu. Nah, berkumpul, bertemu itu akan menghilangkan apa? rasa berat dalam beribadah dan juga akan menyemangati orang-orang untuk beramal. Kan seperti itu. Tapi kalau sendirian kan jenuh. Coba antum murojaah sendiri. Buka-buka sendiri jenuh. Tapi kalau bareng-bareng biasanya itu semangat itu loh ya. Seperti itu. Naam. Wa yujibu tanafus fi af'alil khair. Dan juga dengan adanya istimak tadi itu akan apa? Akan mendorong menghantarkan untuk tanafus, apa tanafus? Berlomba-lomba. Terdorong untuk berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan. Coba tanya. Coba kita perhatikan baik-baik kalau misalkan istimak berkumpul seperti ini, si fulan ditanya, apa jawabannya masalah ini? Dia bilang wallah alam. Yang satunya bisa jawab. Yang tidak bisa jawab tadi terdorong untuk bisa gitu loh. Itu maksudnya, berlomba-lomba. Naam. Kama ja'alallahu sawaba al-ajil wa sawaba al-ajil alladhi la yuqadir. Naam. La yuqadar qadruhu. Eh, artinya apa? Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan pahala yang disegerakan dan pahala yang ditunda nanti. Na'am barakallahu fikum. Yang tidak bisa diperkirakan dengan perkiraan. Nah, pahala Allah Ta'ala besar. Ini akbar mu'in ala fil khairat. Ini adalah sesuatu faktor yang bisa menolong, membantu yang paling besar untuk melakukan suatu kebaikan karena ada pahala dari itu. Wa ala tarkil manhiyat dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Wa kadzalika ja'alallahu zawajir. Seperti itu pula Allah Taala menjadikan az-zawajir ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Na barakallahu fikum hardikan-hardikan. Naam, baik perkara dunia maupun perkara yang lainnya Tujuannya apa? Untuk menolong agar membantu atau menolong agar orang itu bertakwa. Wa ala tarkil muharramat dan juga agar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Itu tujuannya. Nah, barakallahu fikum. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika yukhaffifullah, dzalika yukhaffifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun." Ya kan tujuannya agar orang bertakwa. Artinya apa? Yang demikian itu adalah Allah Ta'ala menakut-nakutin hambanya agar hamba-hamba tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku. Contohnya apa? Adanya gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Itu bukan karena matinya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Karena waktu itu ketika terjadi terjadi gerhana saat itu, ketika meninggalnya Ibrahim, yaitu putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Orang-orang mengira jangan-jangan karena matinya Ibrahim. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nah barakallahu fikum. Naam innahuma ayatan ayatillah. La yang kasifan limauti ahadin wala li hayati. Dua-duanya tadi itu, apa dua-duanya tadi itu? Gerhana bulan atau gerhana matahari. Itu bukan sebabnya karena matinya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi adalah apa? Salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, yukhawifu bihima ibadah Ya Allah Ta'ala tujuannya untuk menakut-nakutin dengan gerhana tadi hamba-hambanya. Oleh karena itu ketika ada gerhana, bulan atau matahari, bukan malah apa? Nah memukul apa? Memukul bambu-bambu itu. Kentongan. Pukul-pukul gitu. Paham ya? Orang awam ya gitu kan biasanya. Eh, biasanya orang awam itu kentongan itu, bambu itu dipukul-pukul katanya. Bulannya lagi dimakan buto hijau katanya. Kata mereka seperti itu. Itu enggak benar. Nah, itu enggak benar ya. Terus bagaimana yang yang tepat? Fazilu ila sholat. Nah, tapi segeralah kalian untuk berangkat ke Sholat Salat kemana? mana? apa? Sholat al-khusuf. Paham ya? Nah, al khusuf. Nah, barakallahu fikum atau al khusuf itu artinya sama. Mau gerhana bulan atau gerhana matahari, intinya apa? Tujuannya agar nah barakallahu fikum seorang hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan. Eh, ada adzan atau tidak? Ada adanya enggak? Enggak ada adanya. Ada komatnya? Karena komatnya yang ada hanya suara as-salatu jami'atun. As-salatu jami'atun. Maksudnya mari kita salat berkumpul berjamaah. Paham ya? Nah, itu sebentar contoh. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Tujuan Allah Taala menakut-nakutin hambanya itu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Summa innahu ma'a hadis suhulah fi jami' ahkam syariah idza 'urida lil 'abdi ba'd al adhar allati tu'jizuhu atau alaihi khaffafa anhu takhfifan yunasibul hal masyaallah kemudian persamaan agama ini benar-benar mudah pada seluruh hukum-hukum syariat mudah itu pun apabila hamba nah, ditunjukkan atau dihadapkan kepada hamba sebagian udur-udur yang dia tidak mampu untuk melakukannya atau keberatan untuk melakukan ibadah tersebut dengan keberatan yang sangat Allah Ta'ala berikan keringanan dengan keringanan yang sesuai dengan keadaannya. Ya enggak? Kalau dia tidak mampu dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Karena masih mampu. Kalau dia tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring. Karena dia mampunya berbaring. Berbaring. Kalau tidak mampu dengan berbaring bagaimana? Semampunya. Hatta dengan isyarat pun silakan. Tafadhol. Semampunya. Itu menunjukkan bahwasannya al masyaqqatu tajlibut taisir. Perkara yang berat kan pasti akan mendatangkan kemudahan. Berikutnya. Kata beliau fayusallil marid al pak qa'iman. Maka orang yang sakit ketika salat wajib salat dengan berdiri. Fa in ajiza kalau enggak mampu salat qa'idan. Kalau enggak mampu salat dengan apa? Dengan qa'idan. Apa qa'idan? Duduk. Dengan duduk. Apakah duduknya bersila atau selonjor? Eh, kedua kakinya dijulurkan gitu atau bersila atau bagaimana semudahnya bagi dia. Eh, mana yang Allah telah mudahkan? Kalau dia mampunya dengan hanya dengan selonjor, kedua kakinya julurkan, tafadhol silahkan. Mampunya bersila, bersila. Atau misalkan duduk dengan nah barakallahu fikum duduk timpuh itu, paham ya? Nah barakallahu fikum apa bahasa Indonesia duduk timpuh itu? Duduk yang seperti tahiyat itu istilahnya apa? Hah? Apa istilahnya? Apa istilah bahasa indonesia apa? Timpuh. Timpuh itu kayak gini, timpuh itu kayak duduk ketika syarat awal itu loh, gini loh. Mampunya gini loh. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Ya seperti ini maksudnya ya. Semampunya intinya mau begini bersila selonjor tadi itu dua kakinya dijulurkan tadi enggak masalah semampunya intinya. Paham ya? Intinya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau di sini Fa'in ajiza fa'ala janbih. Kalau dia enggak mampu dengan duduk maka boleh Sholat dengan apa? Berbaring. Bukan sholat dengan tidur. Paham ya? Kalau sholat dengan tidur, gimana orang tidur kok sholat? Paham ya? Dengan berbaring. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi posisinya berbaringnya bagaimana? Ia apa yang dia mudahkan. Mau mau kanan kiri, intinya yang dia mudahkan karena apa? Sakit tadi itu. hewan am Kita lihat lagi. Wa yumi' birruku' was sujud. Ketika rukuk dan sujud, yumi' yumi' itu mengisyaratkan jadi kalau misalkan rukuk gini misalkan agak eh. kalau sujud nanti agak pendek lagi. Nah, maksudnya ya, ini kalau nggak mampu untuk sujud langsung gitu loh ya. Jadi yumi itu maksudnya memberikan isyarat. Jadi isyarat kalau rukuk ya agak ini. Kalau sujud agak pendek lagi kan itu. Nah. Mau misalkan ya? Eh, na'am. Ikhwani fi din azza wa kita lihat lagi apa ya kata beliau. Wa yusalli bi taharatil ma' Naam. Fa in syaqqa alaihi shalla tayammum dan hendaknya dia sholat dengan apa? Dengan air yang suci. Maksudnya bersuci dengan air itu loh. Paham ya? Nah, maksudnya bersuci dengan air. Fa in syaqqa alaihi shalla bitayammum. Tapi kalau mendapatkan air itu berat, enggak ada air misalkan, maka boleh dia sholat dengan tayamum. Paham ya? Tayamum itu dengan apa tayamum? Dengan tanah yang basah atau yang kering? Atau dengan debu-debu itu? Eh, debu-debu tanah yang kering atau yang basah? Yang kering kalau basah nggak ada debunya itu. Ya nggak? Nah, dengan dengan apa debu-debu tanah yang kering tadi itu, itu pun harus yang suci. Nah, barakallahu fiikum oleh karena itu diperbolehkan orang itu tayamum kalau berada dalam salah satu dua keadaan. Keadaan pertama ketika nggak dapat air, nggak ada air sama sekali. Keadaan kedua ketika tidak mampu menggunakan air. Air banyak melimpah, tapi dia nggak mampu. Maka boleh sholat dengan apa tadi? Naam bersuci dengan tayammum. Naam barakallahu fikum. Wa kadzalika rukhasus safar tatafarra' an hadzal asal. Kata beliau, seperti itu pula nah keringanan-keringanan ketika safar itu tercabang dari kaidah asal ini. Ketika safar boleh dia enggak melaksanakan salat Jumat, tapi salatnya salat duhur. Nanti jamak dengan duhur dan asar kan itu. Itu keringanan atau bukan? Keringanan. Nah, barakallahu fikum. Awas. Kita lihat sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum wa Maka wa kadzalika rukhasus safar tatafarra an hadzal asl. Li'anna al-mustafira madinnatul masyaqqah. Dikarenakan orang yang safar itu dugaan kuat capek gitu loh. Orang safar itu kan capek, letih. Kalaupun bisa tidur, tidurnya enggak sempurna ketika di rumah. Ya enggak? Tidurnya itu enggak eh, barakallahu fikum enggak sempurna, enggak seperti ketika di rumah gitu istilahnya. Jadi capek, letih. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? As-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu adalah potongan daripada azab. Paham belum? Jadi safar itu potongan daripada azab. Jadi capek, letih, ya enggak? Terkadang harus ini, harus itu, semuanya perlu diperhatikan am. Fa ubiha lahu qasr rubaiyah ila raka'atain masyaallah. Diperbolehkan untuk mengqasr, meringkas nah barakallahu fikum salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bayangkan tuh. Yang 4 rakaat menjadi 6 nah, 2 rakaat. Yang tiga rokaat menjadi berapa? Antum? Tetap. Yang dua rokaat? Tetap juga. Paham ya? Yang berubah cuma yang bagaimana ah, Abdul Ghafur? Yang empat rokaat. Nah, boleh nggak menjamak antara eh, asar dan maghrib? Eh? Boleh? Jamak antara asar dan maghrib. Eh, boleh ya? Yang boleh itu maghrib dan isya, duhur dan asar, subuh dengan isya boleh enggak? Enggak boleh juga. Jadi yang rubaiyah menjadi dua rakaat, qasar namanya. Na barakallahu fikum. Yang enam tiga rakaat tetap tiga rakaat, yang dua rakaat tetap dua rakaat. Mohon salah ya. Namanya qasar tadi itu, diringkas. Wal jam' baina salatain dan juga boleh menggabungkan antara dua salat tadi itu. Wal fitru fi Ramadan dan juga apa? Na barakallahu fikum termasuk keringanan orang yang safar itu bolehnya berbuka ketika puasa Ramadan. Bayangkan. Orang ketika bulan Ramadan, ketika dia safar boleh dia berbuka. Paham ya? Tapi menggantikan enggak nanti? Menggantikan enggak dia? Menggantikan di hari-hari yang lain. Menggantikan di hari-hari yang yang lain. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wal mashu Salat satu ayamin bilaya bilayalihi nah bilayaliha 'alal khufain Ini perhatian Bapak ini. Jadi boleh berbuka ketika puasa Ramadan. Boleh berbuka ketika puasa Ramadan karena dia lagi safar itu loh. Ini udur atau bukan? Udur. Tapi nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Faman minkum maridon aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Berikutnya, wal mashu salat ayyam dan mengusap tiga hari tiga malam ketika safar ini ya, mengusap apa? Mengusap di atas khufain, di atas dua kaos kaki. Paham ya? Hukum pada asalnya khuf itu semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Di Yaman sana banyak, Yaman, Saudi, di negara Timur Tengah sana yang identiknya kalau dingin-dingin sekali, itu banyak khuf ini. Khuf ini yang terbuat dari kulit ini kulit pun macam-macam juga. Yang ori itu kulit sapi. Yang bisa dipakai itu kulit sapi. Paham ya? Karena yang namanya khuf itu sendiri ternyata di Yaman aja ada, ada yang ori, ada yang KW juga. Harganya macam-macam, yang ori mahal, yang KW, yang made in China itu ada juga sana. Nah, itu murah itu. Tapi kalau yang ori yang benar-benar kulit sapi itu mahal. Karena awet, kemudian juga benar-benar hangat. Paham ya? ya? Jadi ketika safar dia boleh mengusap khuf tadi tiga hari tiga malam. Tapi syaratnya ketika memasukkan harus dalam keadaan apa? suci. Dia wuduk dulu, setelah wuduk, mungkin karena dingin diusap kakinya dulu. Barulah khufnya dimasukkan. Saat itulah dia menghitung tiga hari tiga malam, boleh dia posisinya nggak dilepas. Berbeda ketika mukim. Kalau mukim berapa? Sehari semalam. Paham belum? Itu pun masukkannya dalam keadaan apa? Suci. Berbeda dengan sorban atau imamah. Kalau sorban atau imamah ini antum pakai dalam keadaan antum belum wuduk pun nggak masalah. Ketika wudhu tinggal diusap. nggak harus disyaratkan makanya setelah wudhu. Paham ya? Itu bedanya ya. Nah, tapi disyaratkan untuk mengusap imamah ketika dia posisinya imamannya dipakai, surban dipakai, kemudian dia ketika wudhu nggak perlu antum lepas. Diusap aja. Paham ya? Dan nggak perlu antum gini. nggak perlu juga. Itu terlalu apa? Berlebihan. Usap aja sudah. Usap sekali sudah. Ini nggak perlu antum gini, diginikan. Paham ya? Usap aja. Sebagaimana khuf tadi, itu juga ngusapnya bukan ngusap. Ini bukan, mungkin aja. oh ya? Yang diusap atasnya toh, bukan bawahnya. Padahal yang kotor mah yang kotor bawahnya tapi karena syariat yang diusap atasnya. Mau misalnya ayat enam. Kita lihat lagi. Eh, kata beliau, "Wa min maradin ausa enam. Wa man marida wa man marada aw kutiba lahu ma ya'mal sahihan muqiman masyaallah. Dan barang siapa yang sakit atau lagi safar, dicatat untuknya dicatat untuknya pahala. Seakan-akan dia beramal ketika dalam keadaan sehat dan mukim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia mukim, dia beramal-amalan soleh. Ketika sehat, dia juga beramal-amalan soleh. Tapi ketika safar, dia nggak mampu lagi melaksanakannya karena safar nggak mampu lagi melaksanakan karena sakit, maka dia tetap dapat pahala ditulis juga karena dia nggak melaksanakannya bukan karena nggak mau tapi karena safar atau sakit tadi itu. Paham belum ini? Ditulis bagi dia pahala seperti man, sebagaimana apa? Dia beramal ketika sehat dan juga ketika mukim. Mahum insyaallah ini? Mahum? Esan? Ayo, enam. Wa itafarra an hadal asl al-'adar al al-musqitah li huduril jum'ah wal jamaah. Dan tercabang dari kaidah asal ini, udur-udur yang bisa menjatuhkan atau menggugurkan menghadiri Jum'ah dan jamaah. Eh, udur-udur yang bisa menggugurkan apa? Untuk menghadiri Jum'ah dan jamaah. Contohnya apa contohnya? Nah, barakallahu fikum, contohnya udur yang enam yang seseorang itu nanti digugurkan apa untuk menghadiri Jumat dan jamaah. Contohnya apa? Sakit. Antum ketika sakit itu enggak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Karena posisinya dapat udur itu istilahnya ya. Kalau yang jamaah juga sama karena sakit misalkan. Apa maksudnya ya seperti itu. Jadi enam tercabang dari kaidah yang besar ini yaitu al-masyaqqatu tadribut taisir adalah apa? Orang-orang yang mendapatkan udur. Yang udur tersebut sampai-sampai menggugurkan apa? Menggugurkan untuk menghadiri sholat Jumat jamaah. Paham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena berkaitan masalah cabang yang baru juga. Ini satu kaidah usul yang besar ini, satu pondasi pokok yang besar ini bercabang enam dengan cabang yang sangat banyak. Barakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.